Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah sallallahu alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Wa ma umiru dan tidaklah diperintahkan mereka ahlul kitab fi kitabaihim di dalam dua kitab mereka Taurat dan Injil illa liya'budullah kecuali mereka untuk beribadah kepada Allah ay ayya'buduhu untuk liya'budullah ay ayya'buduhu untuk mereka menyembah Allah hudifat an mak dibuang annya wazidat alam ditambahi dengan lam tidaklah mereka diperintah kecuali menyembah kepada Allah bukan anak Allah atau yang lainnya mukhlisina lahuddin mengikhlaskan memurnikan bagi Allah ad-din agamanya minasyirki daripada kesyirikan enggak ada embel-embel syirik menyekutukan Tuhan hanya kepada Allah. Hunafa'a dalam keadaan hunafa mustaqimin istiqamah tetap lurus ala dini Ibrahim atas ajaran atau agama Ibrahim wa dini Muhammad dan agama Muhammad Ida ja'ah jika mereka jika datang itu agama Muhammad. Di kitab Taurat Injil itu diperintahkan untuk tetap berpegang teguh kepada ajaran Ibrahim. Gak oleh ditambah-tambahi dengan kesyirikan. Dan juga diterangkan di kitab Taurat dan Injil untuk berpegang teguh kepada ajaran Muhammad. Muhammad. boleh dicampur-campur. Fakaifa kafaru, maka bagaimana mereka itu kafiri bihi dengan agamanya Muhammad? Hah? Pertama yang diperintahkan untuk ibadah kepada Allah. Kedua mukhlisin alauddin mengikhlaskan dalam ibadah kepada Allah dalam dua arti. Pertama mengikhlaskan dalam ibadah kepada Allah yaitu tanpa ada sedikit pun muatan syirik dalam ibadahnya. Sudah jelas. Kedua adalah tanpa ada embel-embel untuk selain Allah, riya dan lainnya. Karena itu riya itu dinyatakan asyirkul khafi. Syirik yang samar yang nggak jelas. Arti ikhlas yang sebenarnya yaitu safa'ul galbi minal aghyar. Bersihnya hati dari daripada selain Tuhan. Gak ada harapan kecuali kepada Tuhan, tidak ada sedikit pun yang berharap dalam ibadahnya untuk selain Tuhan. Itu adalah ikhlas atau al-amal liwajhillah beramal semata-mata karena Allah. Perintah ketiga yaitu hunafa murni. Jangan ibadah hindu hinduan Jangan ibadah ke Yahudi-Yahudian. Jangan ibadah ke katolik-katolikan, ke kristen-kristenan. Murni ibadahnya ala dini Muhammad atas agama Muhammad. Enggak boleh campur aduk. Ini sekaligus sebagai jawaban tentang dilarangnya untuk berdoa bersama, ibadah bersama karena tidak hunafa. Enggak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Arti daripada hunafa al mail Hunafa itu condong gitu loh. Condong kepada kebaikan. Itu namanya al-hanaf. Kalau condong kepada kejelekan namanya ilhad ada perbedaan. Condong kepada agama Muhammad gitu. Kalau condong kepada agama yang lain itu bukan hunafa, mulhidin itu namanya. Itu berarti menentang daripada ajaran Muhammad. Karena itu orang kalau sudah murni sesuai dengan agar Muhammad berarti tidak mungkin sama dengan ajaran Yahud, tidak mungkin akan sama dengan ajaran Nasoro atau yang lainnya. Murni, ada ajarannya sendiri. Ya sama, mana yang sama? Ini minta kepada Rabbul Alamin, ini minta kepada manusia yang dianggap sebagai anak Tuhan. Ya enggak sama ini minta kepada Rabbul Alamin, ini minta kepada patung misalnya atau yang lainnya. Hah? Kemudian ente menyatakan amin. Mudah-mudahan Tuhan Bapak, Tuhan Anak, amin gitu. Nah, ini bisa arahnya kepada kufur. Karena itu ayat ini juga sebagai dalil bahwa haram untuk doa bersama. Kecuali kalau kita berdoa mereka amin. Tapi kalau mereka berdoa kepada Tuhannya kita amin. Mudah-mudahan berkat TP Kong misalnya atau lainnya kemudian kita menyatakan amin haram itu. Kemudian perintah berikutnya selain beribadah kepada Allah tanpa mensyirikan Allah dan sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad wa yuqimus shalah dan mendirikan salat ini dalil bahwa salat itu bukan hanya wajib kepada umat Muhammad Yahudi dan Nasara juga mendirikan salat cuma bukan salat lima waktu mereka Dahulu Nabi Muhammad sendiri sebelum adanya sholat lima waktu itu juga sholat. Sholatnya dua rakaat, dua rakaat itu. Kemudian ada kewajiban sholat lima waktu. Akhirnya dijadikan empat rakaat, empat rakaat, duhur, asar, isya. Karena itu kalau gosor itu kembali kepada bentuk awal sholatnya itu dua rakaat itu. Jadi mereka juga wajib sholat, cuma bukan sholat lima waktu. Allah alam sholatnya gimana itu sholatnya orang Yahud atau orang Nasoro dahulu. Kalau sekarang tidak sholat sama sekali. Buat cara ibadah yang lainnya ditambahi dengan gitar, organ, tambahi dengan yang lainnya. Allah alam untuk yang akan datang apakah cukup dengan kaset ibadahnya nggak paham mana. Tapi yang jelas semuanya itu adalah tambahan. Yang berikutnya mereka diperintahkan dalam agama dalam kitab mereka juga wayutuz zakah mengeluarkan zah zakat. Jadi kewajiban zakat juga ada pada Yahud dan Nasara. Wadzalika dinul qayyimah dan itu adalah ajaran agama al-millah al-qayyimah al-mustaqimah yang lurus. Perintah-perintah tadi itu, ya itu ajaran yang lurus, itu yang diperintahkan. Nah kok sekarang tidak ada yang mengeluarkan zakat, tidak ada yang sholat. Mensyirikan Allah subhanahu wa ta'ala, mengingkari, mengkufuri Sina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya itu ajaran yang lurus. Coba yang diperhatikan di sini. Hampir semua ajaran ambiya tadi itu Pertama, masalah tauhid, sudah jelas. Kedua, solah. Karena siratun bainal abdi warab. Hubungan antara manusia dengan Tuhan adalah solat. Ketiga, sosial, ita uzakah. Jadi, yang pertama masalah kalbi, yang kedua masalah ibadatul abdan. Kemudian yang ketiga adalah al-ihsan ilal insan. Berbuat baik kepada manusia. Manusia komplit kan? Secara iktigadi tauhid. Secara ibadatul abdan salat. Secara sosial ita uzakah, komplit bagus semuanya hidup. Tapi bukan hanya itu sebenarnya yang diwajibkan. Puasa juga diwajibkan, cuma bukan puasa Ramadan. Umat-umat dahulu wajib puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mereka juga wajib puasa. Cuma bukan puasa Ramadan, puasa Ramadan khususnya sinam umat Sayyidina Muhammad itu. Hah. Kemudian dikatakan innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang yang kafir daripada golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik. Ini dalil juga bahwa ahlul kitab hukumnya kafir. Jangan ada yang menyatakan bahwa orang Nasoro, orang Yahudi itu juga mukmin. Kafir semenjak tidak beriman kepada Sina Muhammad. Kalau beriman dengan Sina Muhammad, dengan yang dibawa oleh Sina Muhammad baru mukmin. Walaupun mereka mengaku mengikuti Taurat dan Injil, tapi sebenarnya mereka ilhad mengingkari ajaran Taurat dan Injil karena ajaran Taurat dan Injil adalah mengimani dengan bi'tati Sayyidina Muhammad diutusnya Rasulullah SAW. Semuanya orang-orang yang kafir daripada golongan Alkitab kitab dan musyrikin finari jahannam mereka di neraka jahannam khalidina fiha selama-lamanya fiha ada di neraka jahannam hal mugaddarah ini jadi takdirnya jadi hal ai mugaddar khuludihim fiha minallah ha udah ditakdir bekekalnya mereka di neraka jahanam itu dari Allah dari Allah bukan kekal dengan sendirinya. Hah? Tapi mereka kekal itu karena memang karena kehendak Allah. Ulaika mereka itu orang Yahud, orang Nasoro sekalipun mereka Alkitab bukan teman, bukan orang baik, syarrul bariyah. Mereka orang yang paling jelek karena mereka ahlun nar selama-lamanya ada di neraka Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang menjadi orang beruntung nanti. Apalagi kalau dikiaskan nanti di surga itu ada eh, ada daerah muslim, daerah Nasoro, daerah Yahudi. Ini yang metak-metak siapa ini? Yang boleh masuk surga itu mukminin. Mereka adalah adba Sina Muhammad, pengikut Rasulullah saw Yang tidak mengikuti Nabi bukan mukminin. Kecuali umat-umat yang dahulu yang mengikuti para ambiyaknya mereka adalah mukmini Nabi Sayyidina Muhammad mereka tetap mengimani tentang Rasulullah SAW walaupun belum wujud Nabi Muhammad ulaika hum syarrul bariyah hmm. innal ladina amanu wa salihat sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh Ulaikahum khairul bariyah, mereka adalah sebaik-baik manusia al khaliga Al-bariyah, al-anam, al-insan, an-nas, apalagi al-bashar, itu sama kalimat mutaradifah itu. Mereka sebaik-baik manusia yaitu orang yang beriman dan beramal sah, soleh. Kenapa? Karena mereka jazaohum inda rabbihim jannatu adan. Balasan bagi mereka di sisi Tuhannya nanti adalah surga aden. Tinggal di surga aden igama. Tajri min tahtihal anhar. Yang mengalir di bawahnya itu surga al-anharu sungai-sungai. Khalidina fiha abadah selama-lamanya di dalam itu surga abadan selama-lamanya khalidina fiha abadan radhiyallahu anhum Allah ridha daripada mereka bi taatih dengan taatnya dia waradhu anhu dan mereka ridha anhu dari Allah Subhanahu wa taala bi thawabih dengan pahala yang ia dapatkan puas dapat pahala begitu nikmat dan Allah juga ridho karena mereka menjadi orang yang bertakwa dan taat kepada Allah. Dari liman khasyiya rabbah. Itu surga, pahala itu liman khasyiya bagi orang yang takut rabbah terhadap Tuhannya. Khafa igabah takut siksa Tuhan fantaha maka dia berhenti an maksiatihi taala daripada bermaksiat kepada Allah taala. Jadi sebenarnya ketika manusia punya perasaan khasyah al-khawf takut, dia akan meninggalkan maksiat. Ketika manusia tadi itu meninggalkan maksiat, dia akan berharap untuk masuk surga beribadah kepada Allah. Orang yang demikian ini jauh daripada maksiat dan dia meningkatkan taatnya kepada Allah Allah ridho kepadanya sehingga Allah memberikan pahala sampai dia ridho nanti di akhirat. Hah? Kalau kita lihat mughabalatus syekh bisyai' ini persis gitu loh. Mereka ridho Allah ridho, radhiyallahu anhum wa radhu'an. Hah? Ada lagi uh, eh, lil ahsanu Al-husna wa ziyada. Orang berbuat baik akan mendapatkan husna dan tambahan daripada husna. Surga dan tambahan daripada surga. Ada mugabalah. Lain syakartum. La azidannakum. Kalau kamu tadi itu bersyukur, tak tambahi nanti kata Allah. Ada mugabalah. Apa mugabalah itu ya? Ada. Dikasih imbalan begitu sama Tuhan dikasih imbalan, kon syukur, tak tambahi. Kau berbuat baik, tak kasih surga, tak tambahi. Surga saya ditambahi. Ada ulama menyatakan ziyadah di sini, ada menyatakan ru'yatullah fil jannah. Alhasil itu semuanya ada mugabalahnya. Cuma bukan berarti mugabalah tadi itu sebanding. Gambarannya begini. Ini kasih anak seribu, tak kasih satu miliar. Sebanding tidak kira-kira? Tidak sebanding. Itu hanya sekedar saya itu ngomong sama kamu, kasih anak saya seribu supaya kau jadi orang baik. Tak kasih satu miliar, tidak banding. Satu miliar kalau seribu double dua kali dua, dua ribu sih masuk akal. satu miliar tadi. Berarti saya bukan tujuannya untuk balas-balasan di sini. Cuma saya ngajak kamu untuk berbuat baik, keluarkan sebagian harta kamu yang sedikit, tak kasih banyak. Begitulah juga, taatlah kamu kepada Allah. Dikit nilainya taatnya kamu itu dibandingkan dengan yang akan Allah berikan nanti surga, kenikmatan yang selama-lamanya. Karena itu orang yang berbuat baik, itu sebenarnya khairul bariyah menjadi orang yang terbaik, eh, orang-orang yang baik, orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena dia tadi itu amalnya cuma biasa. Kira-kira sholatnya inti mau ini hargai berapa kalau dengan materi duit? Berapa rupiah kira-kira? Ada yang mau bayar sholatnya inti perokaat ashro asyro alaf? Siapa mau bayar? Sepuluh. Ayo Ustaz anak, anak mau sholat satu rokaat sepuluh ribu ya. Sopo kata bayar kon? Tidak ya, mungkin. Lima ribu, ndak. Telung ewu, ndak. Ya ndak mungkin. Lah, kemudian kalau inti sholat sama Allah dinilai luar biasa dikasih surga. Sebanding ndak kira-kira? Enggak sebanding. Karena itu kalau mendapatkan pahala dari Allah, mendapatkan surga, itu bukan karena sekedar balasan tapi itu fadlullah kemurahan Allah Hah? Itu karena kemurahan Allah. Oh, karena tidak bu, bukan bukan apa namanya? Bukan sebanding gitu loh. Karena bukan sebanding. Hah? Karena itu dikatakan mereka khairul baria Orang-orang yang baik, orang yang beruntung itu. Sebaliknya, kalau dia itu maksiat kepada Allah kafir, kepada Allah masuk neraka selama-lamanya. Itu layak pantas disiksa model begitu itu. Pantas. Nih, kita kasih gambaran. Ada orang bawa misalnya foto kerah. Dibawa kepada kamu. Ini loh, abain teh. Gimana sakitnya kamu? Datang kepada presiden bawa foto makua. Ini loh fotonya kamu. Namoro, Waduh, ini penjara insya insyaallah 15 tahun ini. Kurang ajar ini. Lah, Allah Rabbul Alamin diserupakan dengan makhluk. Tidak kurang ajar. Kadang-kadang gambar binatang dibilang Tuhan. Tuhan ada suwiwi ini. Ada cakarnya. Ada lagi Tuhannya tidak pakai pakaian misalnya. Loh ini tidak penghinaan kepada Tuhan. Layak itu disiksa model begitu. Karena itu ketika ada orang kafir disiksa yang berat itu adalah karena adlullah, keadilan Allah. Layak, pantas. Jenderal aja dibilang seperti binatang merah. Entek kabeh untumu. Tandangi Apalagi Rabbul Alamin dihinakan seperti makhluknya. Ya layak mereka tadi itu disiksa oleh Allah dengan seberat-beratnya. Karena itu siksaan kepada orang kafir atau kepada orang maksiat kepada Allah itu adalah bukan satu bentuk kejahatan, kedoliman. Tapi itu adlullah, adil itu namanya. Hmm? Itu adil namanya. Karena itu mereka dikatakan syarrul bariyah.